perintahnya mudah-mudahan ini sebagai bukti ketakwaan yang ada dalam dada kita hadir kita di dalam tempat yang mulia ini kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan anugerahnya karunianya nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang mengenal dan memahami akan agama kita menjadi orang-orang yang saleh mengenal Rasulnya dan sunnah-sunnahnya, mengenal Islam dan ajarannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini khatib berwasiat kepada kita semuanya agar kita senantiasa meningkatkan kualitas ke keimanan kita, ketakwaan kita, kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah dan sunnah nabinya. Karena itulah satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan manusia dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh karenanya ayo kita tingkatkan semangat kita untuk mentaati Allah, mentaati sunnah nabinya agar kita menjadi orang-orang yang selamat, bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin. <clears throat> Dalam kesempatan kali ini Khatib akan menyampaikan tema khutbah. Ada beberapa prinsip-prinsip hidup yang harus kita pegang teguh dan harus kita jalankan. Dalam kehidupan banyak sekali prinsip-prinsip hidup yang harus kita pegang, kita jalankan dalam hidup ini. Setidak-tidaknya kita akan belajar, mengambil pelajaran dari perjalanan hidup yang telah ditempuh oleh Nabi Abul Ambiya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Karena pada diri seorang Ibrahim terdapat suri tauladan yang terindah bagi kita semuanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh benar-benar ada pada diri seorang Ibrahim uswatun hasanah, suri tauladan yang indah, suri tauladan yang terbaik, yang unggul bagi kita semuanya. Walladzina ma'ah dan dalam diri para keluarganya, anak-anak dan istrinya. Oleh karenanya patut kita juga menengok <clears throat> mengkaji dan pelajari bagaimana perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah berhasil mendidik putra-putranya menjadi pimpinan yang mulia dan hampir semua nabi dan rasul di muka bumi ini adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun termasuk salah satu cucu daripada nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam Setidak-tidaknya ada empat prinsip hidup yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Prinsip yang pertama adalah beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa sering kita remehkan. Padahal doa adalah inti dari ibadah. Ad-du'a mukhla ibadah. Doa itu merupakan intinya. Bukti dari ketundukan ketauhidan seorang hamba kepada Tuhannya bukti dari keyakinan seorang bahwa dirinya itu adalah lemah, membutuhkan Allah. Jadi ibadah yang paling tinggi adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkatalah atau berfirmanlah Tuhan kalian. Memohonlah kalian, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku ijabah, pasti aku kabulkan doa-doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berharap dan bergantung kepadanya, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah itulah orang yang sombong kata Allah sayadkhuluna jahannama khirin, maka kelak di akhirat akan masuk neraka jahannam dakhirin dalam keadaan hina dina karena dia merasa sombong tidak butuh Tuhan tidak butuh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim senantiasa berdoa para nabi selalu berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya doa Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah kata Allah ketika Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Tuhannya. Wahai Allah Tuhanku, jadikanlah negeri Arab Saudi ini, negeri Mekah ini, negeri yang aman, sentosa, tempat orang-orang beribadah. Jadikanlah Arab Saudi yang saat ini menjadi rebutan yang akan direbut oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Syiah yang ingin menghancurkan kota suci yang telah dimuliakan oleh Allah. Dulu sudah dimintakan oleh Nabi Ibrahim akan dijadikan sebagai negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam dan jadikanlah dan jauhkanlah aku dan anak cucuku jangan sampai menjadi golongan orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Dan dalam doa yang lain, wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir Al-Baqarah dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa Ya Allah jadikanlah negeri Arab ini negeri yang aman, sentausa sehingga seluruh kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan tenang, dengan nyaman, dengan baik. Dan karuniakanlah rezeki yang melimpah kepada penduduk Arab Saudi Mekah yang ada di sana berupa buah-buahan kepada mereka yang mau beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan alhamdulillah hari ini kita saksikan negeri Arab Saudi menjadi negara yang aman bahkan termasuk negara yang teraman negara Islam yang paling aman di dunia itu adalah Arab Saudi karena dijaga oleh Allah salah satunya adalah berkat doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan negara yang makmur di sana rakyatnya tidak dipungut pajak hanya mengandalkan sumber daya alam dikelola dengan baik oleh pemerintahnya, oleh orang yang bertanggung jawab, diberkahi oleh Allah bisa menjamin kehidupan rakyatnya. Tidak sepeser pun rakyatnya dipungut pajak karena pajak dalam Islam itu tidak ada sebetulnya. Karena sahib la yadkhulul jannata sahibul maksi. Tidak akan masuk surga orang yang suka mungut-mungut pajak, retribusi dan lain sebagainya. Dari mana kita membangun negara tanpa pajak? Ya dari sumber daya alam kita kelola dengan baik. Sumber daya alam Arab Saudi hanya minyak, nggak banyak dibandingkan negara kita. Tapi karena dikelola dengan baik, tidak ada korupsi di sana, maka makmur, tidak punya hutang. Beda dengan negara-negara yang lain, yang sumber daya alamnya terbentang luas, ada laut, ada hutan, ada minyak, tambang, ada minyak, ada batu bara, tapi menjadi negara yang paling banyak hutangnya karena sistem yang dijalankan bukan sistem Allah Subhanahu wa taala sidang jamaah Jumat rahimana wa rahimakumullah. Doa Nabi Ibrahim sejak dahulu dikabulkan oleh Allah. Yang bisa mengabulkan memang hanyalah Allah. Kita semuanya ini butuh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk supaya doa kita diijabah oleh Allah, tentunya tidak sekedar berdoa. Prinsip yang kedua adalah as-sa'yu. Harus kesungguhan di dalam berusaha memenuhi agar harapan-harapan yang setelah kita panjatkan kepada Allah itu diijabah oleh Allah dengan usaha yang serius sebagaimana dipraktekkan oleh nah istri Ibrahim alaihissalam Siti Hajar atau Hajar beliau berlari-lari kecil mencari nafkah mencari rezeki untuk putranya Ismail alaihissalam di satu tempat yang belum ada kehidupan tapi dia tetap semangat sehingga hal ini diabadikan oleh Allah dalam ibadah haji di mana kita harus melakukan salah satu rukun haji yaitu sa'i. Dalam kehidupan kita orang Islam tidak cukup mengandalkan doa, tapi harus dibuktikan serius setelah kita berdoa kepada Allah, maka kita harus melakukan upaya-upaya agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali di antara kita kaum muslimin yang mengkhianati doa-doanya. Contoh, dia meminta kepada Allah agar anak-anaknya dijadikan anak yang saleh. Sementara setelah berdoa ayahnya nggak pernah memberikan keteladanan contoh yang soleh bagi anak-anaknya. Dia berharap anaknya kalau makan bisa duduk makan dengan tangan kanan, sementara ayahnya makan berdiri berjalan bahkan berlari. Tapi dia dalam doanya selalu mohon Rabbi habli minas salihin Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh Tapi dia dalam rumah tangganya nggak pernah kasih contoh Bagaimana kesolehan itu harus dibangun Dipraktekkan yang harus disaksikan oleh anak-anaknya Ini mengkhianati doanya Kita berharap memohon kepada Allah Agar diberikan rezeki yang halal Tapi kita belum pernah berani meninggalkan Tempat-tempat kerja kita yang penuh dengan keharaman praktek riba masih kita geluti, Tapi kita selalu mohon kepada Allah karuniakan kepada aku rezeki yang berkah ya Allah, kasih aku rezeki yang halal ya Allah. Sementara kita masih kerja di tempat yang ada unsur ribanya. Ini mengkhianati doa kita sendiri. Kita memohon kepada Allah agar dimasukkan surga tapi sementara kita tidak ada upaya dan usaha untuk mengamalkan ahli amalan-amalan ahli surga, kita masih senang, masih demen dengan bergelimang dosa dan maksiat. Inilah bentuk pengkhianatan doa. Sidang jamaah Jumat rahimana wa rahimakumullah. Kita berharap agar dijauhkan dari api neraka. Tetapi amalan-amalan ahli neraka itu justru yang akan yang selalu kita praktekkan dalam hidup kita mulai dari ritual kesyirikan, mulai dari praktek-praktek ibadah yang tidak ada perintah dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul perintahkan ibadah haji dan puncaknya ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Eh, ini wukufnya di Karbala. Agar berharap mengharapkan surga kepada Allah, dia beribadahnya tidak itu sunnah Rasul yang namanya wukuf itu di, di Arafah. Tapi tahun ini orang-orang Syiah wukufnya di Karbala. Waliyahdubillah. Ini termasuk pengkhianatan kepada sunnah Rasul, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, selain kita berdoa, yang kedua adalah berusaha serius. Apa yang setelah kita panjat kepada Allah, ikuti dengan usaha yang maksimal. Pengen kaya, ya kita Jangan berpangku tangan, carilah nafkah. Sebaik-baik ibadah seantaranya adalah kita mencari nafkah untuk keluarga kita. Pahalanya disamakan dengan orang yang jihad fisabilillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mangkadda ala iyalihi fahuwa kal mujahid fi sabilillahi azza azza wa jalla." Barang siapa yang berkeringat, susah payah, berkorban, mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, maka dia bagaikan orang yang jihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang ketiga, prinsip hidup yang ketiga setelah doa dan usaha, usaha adalah yang dipraktekkan Nabi Ibrahim memiliki hati yang bening, hati yang bersih. Beliau tampilkan dalam doanya ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Ya Allah, jangan engkau hinakan aku ya Allah di hari kiamat, di hari kebangkitan nanti ya Allah. Di hari di mana anak-anak lakiku, harta bendaku, jabatanku tidak akan bisa menolong sedikit pun, memberi manfaat kepada aku sedikit pun ya Allah. Kecuali bagi orang yang datang menghadap Allah memiliki hati yang bening, hati yang salim, hati yang tunduk kepada Allah, hati yang Islam, hati yang menyerah, yang hanya mengagungkan Allah, hati yang senantiasa mencintai Allah dan syariatnya, mencintai Rasulullah dan sunnahnya, yang senantiasa tunduk tegak di atas agamanya. Inilah orang yang selamat, yang hartanya, anaknya, yang dulu dia nafkahkan di jalan Allah, anak yang dia didik baru bisa memberi manfaat baginya. Hati yang jernih ini sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Percuma kita melakukan aktivitas banyak apapun kalau hati kita terkotori dengan penyakit-penyakit hati. Mulai dari penyakit yang paling besar, penyakit asyirk, mensekutukan Allah, al-kibr, sombong kepada Allah, apa sombong itu? Karena suatu hari ketika Rasul mengatakan bahwa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan mungkin masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit yang sangat berbahaya meskipun hanya sebesar biji sawi penyakit itu. Apa itu? Kesombongan. Meskipun sombongnya hanya kecil, Terus para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada seorang yang ingin sandalnya baik, pakaiannya bagus. Apakah itu termasuk sombong atau tidak ya Rasul?" Oh, itu tidak. Orang yang suka berpakaian yang bagus, yang indah, pakai sandal yang bagus, itu bagus. Kenapa? Allah jamilun yuhibbul jamal. Karena Allah itu Maha indah dan menyukai yang indah-indah. Adapun sombong yang dimaksud dalam ayat hadis ini adalah al-batar Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong dalam hadis ini adalah orang yang menolak Al-Qur'an, menolak As-Sunnah, menolak ajaran Rasul, menolak faham ahlu sunnah wal jamaah. Ini orang yang paling sombong. Dia mau tidak atur oleh Allah dan Rasulnya. Ini harus kita bersihkan dalam hati kita. Kita harus tunduk. Kalau itu apa kata Allah? Sami'na wa ata'na Meskipun sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita, kalau ayatnya mengatakan itu adalah dilarang, maka kita siap meninggalkan itu. Sami'na wa ata'na ya Allah, kami siap menerima dan mendengarkan dan menerima mentaatimu ya Allah. Ketika kita di masyarakat kita sudah biasa melakukan ritual tertentu, ternyata itu kata Rasul itu adalah sesuatu yang mengandung syirik. Kita pun siap mengatakan, siap meninggalkan ritual itu. Kita katakan kepada Rasul, sami'na wa ata'na. Kami siap mendengar hadismu ya Rasul dan siap mentaatinya ya Rasulullah. Itulah orang yang memiliki kebeningan hati. Orang yang memiliki hati yang bernih, jernih, pasti akan memiliki pikiran yang tajam. Orang yang pikirannya tajam itu dia akan peka. Kalau dia belajar, gampang menangkapnya. Informasi-informasi yang disampaikan secara isyarat saja bisa ditangkap dengan baik. Sebagaimana ditampilkan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di mana Allah perintahkan untuk menyembelih putranya dalam mimpi tapi karena beliau orang memiliki keheningan hati, dia cerdas, ini perintah Allah, dia faham, maka beliau langsung panggil putranya. Ya Bunaya, wahai putraku. ini ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Tadi malam aku mimpi bahwa aku menyembelihmu. Coba kamu perhatikan, kamu pikirkan bagaimana pendapatmu itu wahai putraku. Allah berikan perintah itu tidak secara tegas dalam mimpi, tapi karena beliau orang memiliki hati yang jernih, langsung bisa nangkap. Beda dengan orang yang hatinya kotor, meskipun informasi itu, nasihat itu disampaikan dengan bahasa yang tegas sekalipun, nggak akan ngefek, nggak akan bisa ditangkap. Dimarahin aja nggak ngefek, dikasih SP aja nggak paham. Ini SP itu apa maksudnya? Karena hatinya bebal, tapi orang yang hatinya bening, jernih, ketika dia baca Al-Quran, membahas tentang sifat-sifat munafik, sifat-sifat orang kafir, dia langsung kemudian tersentuh. Ini kayaknya Allah sedang menyindir aku ini. Seolah ayat itu ditujukan pada dirinya. Ketajaman hati yang bagus itu kalau orang punya sebagaimana anggota badan kita kalau sehat maka memiliki kepekaan yang baik. Kita punya mata yang sehat, kena debu sedikit saja terasa peka perih rasanya tapi kalau mata tidak sehat jangankan debu batu masuk saja tidak dirasa sidang jamaah jumah rahiman wa rahimakumullah jadi kepekaan hati adalah buah dari hati yang bening hati yang jernih kemudian yang terakhir adalah prinsip hidup yang ditampilkan oleh Nabiullah Ibrahim dan keluarganya Jauhkan dari sikap sombong dari amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Falamma balagha ma'hu sa'ya ketika Nabi Ismail sudah sampai usia sudah remaja mampu berusaha bersama Ibrahim kemudian Nabi Ibrahim mengatakan qala ya bunayya wahai putraku aku tadi malam mimpi suruh menyembelihmu Bagaimana pendapatmu? Apa jawaban Nabi Ibrahim Ismail alaihissalam? Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, jangan ragu wahai ayah. Kalau itu perintah Allah, enggak mungkin Allah itu akan menelantarkan, akan menyiksa dan akan mendolimi hambanya. Tidak ada satupun syariat Islam itu akan merusak dan akan menjadikan manusia sengsara tidak ada. Dia yakin seyakin-yakinnya. Terus di ujungnya dia katakan, if'al, lakukan wahai ayah, matukmar apa yang telah diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapati aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Ini tidak sombong Nabi Ismail, lah. Beliau menyatakan minas sabirin. Beliau tidak menyatakan engkau akan menjadikan aku menjadi orang yang paling sabar, tidak. Karena beliau faham, sebelum aku banyak orang-orang yang sabar, lebih sabar dari aku kata Ismail. Maka beliau mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia meyakini bahwa aku mudah-mudahan termasuk orang-orang yang sabar. Dan dia nggak katakan niscaya engkau dapati aku orang yang paling sabar dia. Dia nggak sombong sidang jamaah Jumat rahimana wa rahimahullah. Karena kesombongan hanya akan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai Rasul mengatakan gak mungkin masuk surga. Mudah-mudahan empat prinsip ini bisa kita tegakkan, bisa kita jalankan agar kita menjadi Nabi Ibrahim dalam arti bisa menjadi seorang pribadi-pribadi Ibrahim alaihissalam dan Ismail yang teguh pendiriannya, keimanan dan ketakwaannya sehingga menjadi orang yang mulia, pemimpin yang jujur, yang aman, yang amanah, yang disegani dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Amma ba'd sidang jamah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan contoh-contoh kepribadian yang mulia yang ditampilkan oleh Nabiullah Ibrahim dan keluarganya yang ditampilkan oleh para nabi dan rasulnya lebih-lebih yang ditampilkan oleh Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita berupaya dengan sesungguhnya untuk bisa meneladaninya karena itulah satu-satunya jalan yang dapat buat hidup kita mulia kita nggak mungkin akan mulia tanpa mengikuti mereka para nabi para rasul dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan di hari yang istimewa, hari yang mulia ini Doa-doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Memohon kepada Allah agar kita digolongkan Termasuk orang-orang yang tetap istiqamah Tetap di atas prinsip-prinsip hidup yang mulia Yang ditampilkan oleh para nabi dan para rasulnya Memiliki akidah yang kokoh Tauhid yang benar Ibadah yang benar Dan akhlak yang mulia sehingga kita menjadi orang-orang yang pantas mendapatkan kemuliaan dan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا قبل الموت توبة نصوحا وبعد الموت جنة ورحمة ومغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك